ya ini kapan seseorang dikatakan sibuk dalam urusan dunia gitu. Ya. Batasannya gimana? Jadi yang dikatakan dia hubbud dunia. Nah, sehingga nanti akan melahirkan hubbud dunia. Akan melahirkan hubbud dunia. Hubbud dunia ada dua. Hubbud dunia yang dimaksud tentunya isi dunia kan? Sahih tidak? Yang dimaksud hubbud dunia isi dunia kan? ada secara tabi'iyah manusia tabi'iyah tabiat manusia antum cinta duit tidak cinta, jangan nyengir cinta apa tidak Hah? cinta kan cinta ngomong cinta duitnya susah ya kan cinta perempuan cinta, ya, cinta. kalau nggak cinta banci antum Hah? Ngadimin? Ngadiran, ngadimin, ngadiran. Hah? Saya cinta. Cinta anak, cinta. Cinta rumah, cinta. Cinta kendaraan, cinta. Ini hubbud dunia tabi'iyah. Ad-dalil zuyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Dalil yang lain hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa. Diberi perasaan cinta terhadap dunia kamu kepadaku. Tabiatnya tidak terlarang. Tidak terlarang karena kita masih hidup di dunia. Suka kasur yang pop Suka, saya suka. Ya? tabi'iyah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur ditikar dan bercap badannya ketika bangun. Lalu sebagian sahabat ingin membuatkan kasur yang empuk untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apa artinya dunia bagiku? Mali walid dunia. Aku sumpah sama orang yang sedang mengadakan perjalanan, yakni dunia ini. Kemudian berhenti sejenak, yakni di dunia ini, lalu melanjutkan perjalanan. Hadis ini memberikan pelajaran-pelajaran yang tinggi kepada kita. Perhatian sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Zuhudnya Nabi dalam kehidupan dunia. Tidak tamaknya beliau dalam kehidupan dunia. Dan sedikitnya dunia beliau. Akan tetapi beliau tidak melarang sahabat memiliki kasur yang empuk karena beliau tidak katakan, jangan kamu pakai kasur yang empuk. Tidak. Beliau hanya mengatakan apa artinya dunia bagiku. Dan dari hadis itu kita mengetahui bahwa pada zaman sahabat ada kasur yang empuk yang biasa mereka pakai. Ini urusan dunia tabi'iyah yang ada pada tabiat manusia yang tidak bisa dihilangkan dan tidak mungkin dihilangkan, hanya diarahkan hanya dikendalikan. Kulu wasrabu wala kata Allah. Makan dan minum, jangan berlebihan. Kata Nabi SAW, kalau saya diundang untuk makan zira, kaki kambing, paha, atau kura, tulang yang dagingnya sedikit, mau dia. Karena dalam Islam diajarkan seorang itu hidup dengan keadaan yang ada pada dia dan kenyataan yang ada pada dia. Manhaj salaf mengajar, mengajarkan hidup dengan keadaan yang ada padanya. Kaya dengan kekayaannya, miskin dengan kemiskinannya. Kalau miskin ngaku kaya, pura-pura kaya, sombong. Wa'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong kaya tapi tidak menikmati kekayaannya, kufur nikmat. Ada orang kusut masai rambutnya datang kepada Nabi, Nabi tegur, apa engkau tidak punya uang untuk membeli? Tidak punya sesuatu, maksudnya uang untuk membeli minyak. Karena Allah suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Kalau antum punya uang, antum beli baju, itu nikmat Allah. Allah suka lihat. Ya? Lihat Rasulullah SAW ketika tanya sama istrinya, <coughs> ada makanan apa? Apa jawab istrinya? Hanya ada cuka. Ya. Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah Alaihi Wasallam, sebaik-baik makanan cuka. Beliau hidup dengan keadaan, karena keadaan itu nggak ada kecuali cuka. Ini namanya kona'ah. Dan hadis ini tidak bisa dijadikan dasar. Oleh sebagian umpamanya, umpamanya ini umpamanya tamsil. Sebagian istri yang malas masak. Padahal uang ada. Misalnya seorang suami memberikan nafkah untuk belanja, makan, ada daging, kambing, ada ayam, ada ini, ada itu. Tahu-tahu makanan sampai di rumah yang kering-kering. Kerupuk. Sambal teri. Tidak seimbang dengan uang yang dia berikan. Lalu dia tegur istrinya. Ini masa cuma ini aja? Tidak salah. Tidak bisa si istri mempergunakan Rasulullah tidak pernah mencelak makanan. Tidak. Itu. Bukankah Rasulullah mengatakan sebaik-baik makanan cuka? Tidak bisa diterapkan hadis itu pada itu. Nggak bisa. Ini istri yang malas. Sudah ada uang. Misal, misal. Bukan istri-istri Pekanbaru. Nggak, insya Allah. Rajin. Rajin. Saya tahu persis. Karena saya lama di Pekanbaru. Kan? <laughs> Hah? tamsil. Eh. Beliau hidup dengan keadaan yang ada, keadaannya. Diundang paha kambing, makan paha kambing. Jadi hadis yang mulia ini membatalkan uh, eh, akidahnya keyakinannya orang sufi. Beliau diundang dengan, dengan, dengan, uh, makanan yang sederhana, makan. Begitu. Kemudian hubbud dunia yang kedua, ta'abbudiyah, sifatnya peribadatan. yakni mengadakan satu sesembahan menjadikan sebagai tuhannya. Tais abdad dinar wa dirham, celakalah hamba dinar dan dirham. Nah, di sini yang akan membawa dia cinta yang berlebihan kepada dunia itu sudah melampaui tabiat dia sendiri sehingga menjadikan dunia ini sebagai Tuhan, sebagai ilahnya, dan dia tentu akan lupa akan akhirat. Tapi kalau seorang menikmati dunia berjalan sesuai dengan tabiiyahnya yang ada pada dia, apalagi kalau dia mampu dan dia ingin sama saja dengan manusia lain. seperti orang yang mampu membeli baju yang harganya sekian sekian, tapi dia tidak mau. Bukan karena pelit, bukan. Tapi ingin baju yang juga dipakai oleh orang lain. Dia dapat ganjaran karena tawadu. Jadi kesibukan dunia yang akan membawa kepada hubbud dunia yang melampaui batas sehingga dia menjadikan Tuhan yang dia telah meninggalkan akhirat. Kalau demi dunia dia tinggalkan akhirat, maka dia telah disibukkan dengan urusan duniawiya. Tapi kalau dia sibuk dengan urusan duniawiya juga seperti perdagangan, pekerjaan dan lain sebagainya, seperti kaum muslimin umumnya berangkat pagi jam 8 atau jam 7 pulang petang hari. Setiap hari, setiap hari. Tapi dia tidak lupa atau yang berdagang di toko, di pasar, pagi kadang-kadang pulang petang atau sampai malam, dan seterusnya. Tapi dia tidak lupa akan akhirat. Ini dia tidak disibukkan oleh kehidupan dunia. Karena apa? Karena yang wajib-wajib dia tunaikan. Nuntut ilmu. Dia tunaikan. Karena nuntut ilmu fardu ain. Karena kalau tidak menuntut ilmu, bagaimana dia tahu cara bekerja, cara berdagang? Walaupun hanya sebatas secara garis besar umumnya secara mujmal dan kita hidup pada zaman di mana manusia lupa akan akhirat dan terbenam dalam kehidupan duniawinya. Seolah-olah Nabi SAW bersabda kepada kita tentang keadaan kaum muslimin yang banyak tapi mempunyai sifat wahan lemah. Disebabkan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia yang dimaksud itu terbenam dalam kehidupan dunia lupa akan akhirat. Bukan cinta dalam arti tabi'iyah